uh, yang terakhir adalah berkenaan dengan uh, pentingnya pentingnya kita ini uh, memperhatikan memperhatikan sunatullah atau hukum Allah yang syariah maupun yang qadariyah dengan dengan kata lain, kita hendaknya berusaha bersungguh-sungguh agar supaya segala kehidupan kita ini, dalam segala aktivitas kita ini, itu jangan sampai melanggar, jangan kami melanggar hukum Allah, baik yang syariah maupun yang kodariah Apabila ada pelanggaran hukum Allah yang syariah atau kodariah atau salah satunya, maka al-uqubah ataupun sanksi hukuman yang kita terima akan kita alami. Itu berupa musibah, berupa ibtila. Yang tentu sebagai manusia kita tidak mengendakinya. Walaupun itu di sisi Allah SWT baik. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Tetapi sebagai manusia, sifat manusiawi, itu tentu menghendaki kenikmatan, mendekati keberhasilan, mengendaki mencintai kemenangan. Jika para sahabat Rodlanum saja punya karakter sifat yang dikatakan oleh Allah SWT wa ukhra tuhibbunaha nasumir Allah wa fatin khurid dan yang lain yang kalian mencintainya yaitu nafsu min Allah wa fatun ini di dunia yang di akhirat pada ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ayo orang beriman, apakah kalian uh, ingin aku tunjukkan suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Nah, ini di akhirat. Akhirat, eh, tuminna billah dan ila akhir ayat di disebutkan juga jihad fisabilillah. Nah, kemudian di dunia disebutkan nafsin minallah wa fatin gharib yang para sahabat tuhibbunaha. Tuhibbunaha, tuhibbun itu akhirnya adalah jelas para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila para sahabat asalafus soleh sebagai generasi yang terbaik pada zaman Nabi sebagai panutan bagi kita itu adalah mempunyai karakter mencintai nafsu minallah wa fatun gharib, apalagi kita tentunya. Pasti kita pun juga mencintai itu. Maka barangkali melebihi mereka kecintaan kita. Sehingga kadang-kadang kebablasan. Nah, kebahagiaan dunia dan akhirat itu dapat diperoleh apabila kita ini mentaati hukum Allah yang syariah maupun hukum Allah yang kodariah. Tentu semua hari telah disinggung bahwasanya tidak mustahil di dalam suatu soft soft orang-orang beriman, soft mujahidin, ada beberapa orang yang melanggar melanggar hukum Allah yang syariah ataupun yang qadariyah. Ini tidak mustahil. Zaman Nabi SAW itu saja ada ya. Ada munafikin yang jelas-jelas dia adalah uh, jelas-jelas uh, dia adalah diancam dengan hukuman neraka yang paling bawah. Dengan kata lain mereka ini adalah orang-orang kafir tapi menyembunyikan kekufurannya. Menambahkan secara lahiriahnya keislamannya sehingga sulit untuk mendeteksi apakah dia orang beriman atau orang kafir karena lahiriahnya tidak beda dengan orang beriman tapi batinnya adalah kufur itu pada zaman Nabi ada dan jumlahnya tidak sedikit misalkan contohnya dalam perang Uhud mereka ikut sebanyak 300 orang habis itu belum terjadi peperangan mereka pulang ke Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Ubaid dan ini berkembang terus. Sesudah zaman Nabi, yaitu zaman Khulafur Rasidin, tambah banyak lagi. Sudah zaman Khulafur Rasidin, zaman Bani Umayyah, Bani Abbas tambah banyak, tambah banyak. Apalagi sekarang. Sudah merajalela. Ya. Sudah merajalela. Dan biasanya, orang-orang munafikin itu ketahuan atau nambah keasliannya atau Allah tampakkan apa karakter aslinya atau ditampakkan kepada Allah kepada kita siapa sebenarnya dia itu yang selama ini kita pandang baik apabila ada musibah apabila ada musibah makanya tadi dikatakan bahwasanya setiap musibah itulah itu mungkin dalam pandangan manusia sesuatu yang mengandung penderitaan, kesusahan, kesulitan. Tapi dalam pandangan Allah SWT, insya Allah, karena itu adalah termasuk di antara kehendak Allah, kekuasaan Allah, kita lain kehendak kekuasaan Allah itu serba baik bagi hamba-hambanya. Walaupun hambanya itu merasa menderita, tapi sebenarnya ada kebaikannya. Itulah namanya hikmah. Jangankan <clears throat> yang seperti itu, makhluk sebagai makhluk yang eh, menjadi menjadi biang kejahatan yaitu iblis lanat alaih itu saja diciptakan Allah SWT. Tentu ada hikmahnya. Jika Allah mengenai semua yang beriman, itu mudah saja bagi Allah SWT. Tapi bukan begitu ternyata Allah. Allah SWT menciptakan iblis yang diberi umur panjang sampai hari kiamat. Demikian juga diberikan kepada iblis itu keturunan pada tentara. Sehingga antar manusia itu saling bermusuhan. Sebagian menjadi wali Allah, sebagian menjadi wali setan. Sampai hari kiamat seperti itu. Dan dalam barisan wali Allah, tidak mustahil ada wali-wali setan yang tersembunyi. Nah itu nampak kelihatan jelas apabila ada musibah, ada istilah. Karena dalam kondisi yang aman, tentram, nyaman, tidak nampak. Dia bisa bersembunyi dengan baik. Kita sulit mendeteksinya. Tetapi manakala ada musibah, ada istilah, maka keluarlah karakter mereka, keluarlah sifat sejatinya yang selama ini disembunyikan barulah kita tahu, oh ternyata si bulan ini berbeda dengan kita. Oh ternyata si bulan ini munafik. Oh ternyata si bulan ini cuman ngomongnya saja. Nah itu akan nampak setelah ada istilah musibah. Itulah makanya walaupun itu adalah sebagai ukubah, sebagai sanksi hukuman atas pelanggaran terhadap hukum Allah yang syariah dan kudariah atau salah satunya. Tetapi di balik itu ada hikmahnya. Bima asyallahu ladina amanu waladina nafaku. Untuk Allah tamhis, Allah saring sama orang beriman, sama orang yang munafikin. Ini hikmahnya. Di segala zaman, di setiap tempat. Oleh karena itu, Allah, eh, kita perlu mempelajari. Mempelajari agar supaya kita ini tidak tergolong. Tidak tergolong orang yang berkarakter buruk seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini mempunyai akhlak mahmudah, akhlak-akhlak perilaku yang terpuji, maka para ulama meringkas. Ini ada paling tidak ada empat wasail, gitu. ada empat, ada empat sarana, ada empat metode agar supaya Allah berikan kepada kita akhlak yang terpuji. Jauh daripada kemunafikan dan sejenisnya. Yang pertama yaitu al-ilmu. Yaitu ilmu. Pada dasarnya, manusia itu adalah bodoh. Tidak tahu apa-apa. Qala ta'ala, Wallahu akhrajakum minum, Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'alamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal abasar wal afidah la'alakum tashkurun. Dalam surat An-Nahl ayat 38 Allah Ta'ala berfirman dan Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian kalian tidak mengetahui apapun. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengerti, tidak punya ilmu sedikit pun tentang sesuatu. Dan Allah jadikan bagi kalian itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar supaya kalian itu bersyukur. Mananya adalah gunakan pendengaran, penglihatan, dan akidah. Hati termasuk dalamnya adalah akal pikiran supaya dapat ilmu yang tadinya letal ta'lamuna kemudian menggunakan mempergunakan nikmat Allah berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran hati sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah tersebut, maka Nabi Allah SWT akan memberikan kita ilmu. Nah, sebaliknya, mereka yang tidak bersyukur, tidak menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hati serta akal, disebabkan karena istibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, maka dia akan tetap menjadi orang bodoh. Sebagaimana dia bodoh ketika masih dalam rahim ibunya. Walaupun dia sudah dewasa, Walaupun dia ini mungkin tamatan perguruan tinggi, dokter, profesor, dan lainnya, tetapi apabila dia tidak mengetahui, tidak memahami dinullah Allah dengan baik, tidak memahami, tidak mengerti makrifatullah Rasulullah SAW serta dinul Islam, dia tetap saja dibilang orang bodoh. Oleh karena itu maka orang-orang kafir musyrikin Mekah disebut sebagai orang bodoh atau orang-orang jahiliyah. Bukan karena mereka ini idiot atau um, otaknya itu ada gangguan sehingga dia daya tanggapnya rendah atau daya pikirnya ini lemah. Mereka ini secara fisik normal. Tapi dibilang bodoh karena mereka ini jauh daripada tauhid, jauh daripada menggunakan pendengaran, penglihatan akan pikiran hati untuk memahami Allah SWT dan memahami risalah yang diberikan Allah SWT kepada para rasulnya. Ini persoalannya. Sehingga kita dengan ilmu ini nanti akan Allah berikan akhlak yang terpuji. Akhlak yang sesuai dengan hukum Allah yang syariah maupun yang kodariah. Sementara orang kafir, dia tidak akan mendapatkan manfaat. Tidak akan mendapatkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, karena dia tidak menggunakan nikmat Allah berupa pendengaran, penglihatan, hati, akal sebagai tanda bersyukur kepada Allah untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang kauniyah, apalagi ayat Allah yang syariah. Nah, obat daripada ta'alum atau upaya mencari ilmu itu adalah asual, yaitu bertanya, yaitu mencari, menuntut. Sabda Nabi SAW, Ya ayuhan nasu ta'allamu, innamal ilmu bita'allum, wal fiqh, bita'fakuh, wa mayudillahu bi khairan, yufakiku yufakihu ya, fiddin. Hai hai segenap manusia, belajarlah kalian. Carilah ilmu. Sesungguhnya hanyalah ilmu itu diperoleh dengan ta'alum, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan ta'lim. Dan fikih itu dengan tafakuh. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan memberikan dia kefakihan dalam masalah din. Ini. Sehingga karakter atau sifat mereka yang tergolong Taifah Mansurah sebagai golongan umat Nabi Muhammad SAW yang selalu ada sepanjang zaman menegakkan kebenaran manakala banyak manusia itu menyimpang. Dan di antara karakter karakter atau spesifik, uh, eh, sifat yang spesifik, karakter yang khas bagi Saiful Mansur ini adalah mereka ini adalah al-jihadu fisabilillah dan ala amrillah Bukan sembarang jihad fisabilillah, tapi jihad fisabilillah ala amrillah. La tazilu ta'ifah min ummati qaimatun ala amrillah. Lafaznya banyak sekali beda-bedanya. Ada yang dohina al dan lainnya. Yang ini semuanya dijamak. Atau kita akumulasikan, kita padukan. Makna ala amrillah tidak lain adalah di situ mengandung ada ilmu di situ. Tidak mungkin seorang ala amrillah tanpa ilmu. Tidak mungkin seorang ini berjalan atau kehidupannya ini berdasarkan amrullah, berdasarkan perintah Allah, berdasarkan usul Allah tanpa ilmu ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Oleh karena itu, ini penting ilmu. Dengan kata lain, sangat aneh atau sangat janggal bila seorang menjahit bila seorang mujahid, seorang yang beringan menegakkan dinullah di muka bumi ini, menegakkan kebenaran, itu kemudian malas menuntut ilmu, itu sangat aneh, sangat janggal. Malas menuntut ilmu, malas untuk membahas, membaca kitab-kitab din, malas untuk baca Quran, malas untuk membaca hadis, serta tafsir dan syarahnya, sementara dia mampu. Ini sangat aneh dan janggal. Dan tidak akan memiliki akhlak yang terpuji. Kemudian ilmu itu juga dia menjadi pendorong untuk beramal. Menjadi pendorong untuk beramal. Banyak sekali ayat-ayat yang diakhiri dengan kalimat in kuntum ta'lamun atau lau kuntum ta'lamun. Jika kalian mengerti, jika kalian mempunyai ilmunya atau kalau kalian mengerti atau mempunyai ilmunya. Ini merupakan isyarah. Isyarah bahwasanya ilmu itu menjadi baik al-amal biha. Ilmu itu menjadi motivator, menjadi pendorong untuk beramal ilmu menjadi berfaedah kalau diamalkan. Ilmu tidak akan disebut menjadi ilmu nafi, ilmu yang manfaat, bila tidak diamalkan. Manfaat ilmu itu dengan pengamalannya. Berkenaan dengan ilmu ini, kaitannya dengan akhlak mahmudah ini, maka ilmu mengandung dua hal. Yang pertama, ilmu itu banyak keutamaannya. Sebagaimana sabda Nabi Salam, Ma min syai'in asqalu fi mizan abdil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan seorang hamba yang beriman pada hari kiamat daripada kebagusan, keindahan, akhlak. Kemudian dalam hadis yang lain, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi ini shaimi al-qa'im. Sesungguhnya orang beriman itu pasti akan memperoleh akan mendapatkan dengan kebaikan akhlaknya itu derajat orang yang berpuasa dan orang yang bangun tengah malam atau bertahajud. Ini akhlak yang baik. Oleh karena itu, ikhwan filakumullah, salah satu di antara salah satu di antara syurutun nasr itu adalah ada mutanazu. Ada mutanazu. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqiyatum fi idza laqiyatum alladziina kafaru fasbutu واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وعدي الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا ويذهب ريحكم Jadi di antara syurutun nasir dalam surat Al-Anfal tadi ini itu adalah dilarang wala tanaza'u. Janganlah kalian bertanazu, berselisih dalam hal-hal yang sudah jelas. Maknanya adalah berselisih dalam hal yang tercelah. Dalam soal-soal kecil berselisih, dalam soal-soal yang sudah jelas, yang yang mutasabihat itu sangat sangat mengorek-ngorek sedemikian sehingga mengakibatkan tafaruk berpecah belah. Nah ini, ini ya merupakan penyebab uh, rapuhnya shock, rapuhnya kekuatan sehingga mengakibatkan eh, terjadinya al-fasal atau kegagalan dalam tanda petik atau kekalahan. Dan lawannya adalah akhlak yang baik. Bila seorang itu mempunyai akhlak yang baik, itu antara lain dengan punya ilmu, tentu dia akan menghindari hal-hal seperti itu. Karena dia mengerti bahwa kalau itu diamalkan, itu dikatakan, itu dia terlibat di situ akan membawa kepada keburukan. Ilmunya mengatakan dia, memberitahu dia seperti itu. Maka dia menahan diri. Nah, ini pertama. Ya. Yang kedua, al-mujahadatu wal-iktisab. Yaitu kesungguh-sungguhan. Upaya yang sungguh-sungguh upaya yang sungguh-sungguh mujahadah. Jadi sebagai contoh, saya awal dengan contoh. Apabila seseorang dia ingin apa dia misalnya kadang-kadang eh, kemarahan, timbul kemarahan, maka dia bermujahadah. Bermujahadah untuk melepaskan kemarahan itu dalam arti kata dia menahan kemarahannya berusaha untuk punya sifat al-hilm atau sifat santun berusaha dia kendalikan kemarahannya itu sedikit demi sedikit jika dia terus berusaha seperti itu lama-lama nanti sifat al-hilm itu menjadi karakter dia menjadi sifat kebiasaan dia sebaliknya sifat gampang marah itu akan terkikis. Ini perlu mujahadah, perlu latihan. Perlu ada upaya-upaya sungguh-sungguh untuk memperoleh akhlak yang baik tadi itu, yaitu al-hilm tadi itu. Demikian juga akhlak-akhlak yang lain. Seperti berhusnudon, tidak suudon. Ya. Nah, itu juga perlu ada latihan, perlu ada upaya, ada mujahadah. Di antara dalil bahwasanya keutamaan akhlak ini dapat diperoleh dengan bermujahadah serta ikhtisab ini yaitu firman Allah taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 12 la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah pasti aku bersumpah sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat dan sungguh aku bersumpah dengan nafsi lawama dengan jiwa yang lawama Apa itu anak lawama lawamah? Berkata Tabi'in Al-Hasan Basri rahimahullah, "Innal mu'mina wallahi ma naru illa yalumu nafsah." Sungguhnya orang beriman, wallahi, tidaklah aku melihatnya melainkan dia selalu menyesali dirinya. Selalu menyesali dirinya. Ma'arutu bikarimati ما أردته بأكلة ب ب بأقلتي ما أردت بحديث نفسي وإن الفاجر يمضي kuduman ما yu'adibu نفسه Jadi orang beriman ini kata Nabi Hasan Basri rahimahullah, dia punya sifat yalumu nafsahu. Senantiasa dia ini me, me, menyesali dirinya. Yaitu dengan misalnya mengatakan apa yang aku kehendaki dengan perkataanku tadi. Apa yang aku kehendaki dengan makananku. Apa yang aku kehendaki dengan dengan pikiranku, dengan apa yang aku inginkan dalam diriku. Tetapi orang-orang fajir, dia dia lanjut terus ya, tanpa ada penyesalan dirinya. Ini bedanya. Jadi orang beriman tidak mustahil terjerumus dalam kesalahan, tidak mustahil tergelincir dalam kesalahan. Apa itu berupa pelanggaran kesalahan melanggar hukum Allah yang syariah ataupun yang kodariah. Dan dia selalu kemudian setelah pelanggaran kesalahan itu dia tersadar, kemudian dia selalu yalumu nafsahu, selalu menyesali dirinya. Kalian dia tahu itu kesalahan. Itu ada yang tidak beres. Ini ada penyimpangan, ini ada pelanggaran. Maka kemudian dia memperbaiki dirinya. Sebab so, kalau tidak ada tidak ada kecewaan pada dirinya, tidak tidak tidak ada yalumu nafsahu, maka tentu dia akan enjoy. Dia akan merasa benar, jalan terus dan mengulangi lagi perbuatannya itu yang nyata-nyata menimbulkan menimbulkan musibah dan itilah. Pasti akan diulangi lagi, ulangi lagi dengan cara cara yang sama, dengan karakter yang sama, dengan sifat yang sama. Karena sudah dinilai benar, maka dia akan ulangi lagi. Padahal sebenarnya itu tidak benar. Ini perbedaannya dengan orang-orang yang fajir. Jadi tidak ada penyesalan dalam dirinya itu tidak ada bila dia telah berbuat kesalahan. Kemudian yang kedua yaitu dari hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'tihi Allah." Barang siapa yang dia ini sungguh-sungguh istighfar, sungguh-sungguh dia akan menjauhkan dirinya, berusaha menjauhkan dirinya dari keburukan, menjaga dirinya untuk untuk tergelincir ke dalam suatu keburukan, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari keburukan itu. Ini balasannya dari Allah SWT. Allah SWT akan berikan kepada dia suatu keselamatan dirinya dari hal-hal yang uh, buruk tadi itu. ini, yastagni yugnihu Allah. Kama yatasabbaru yusbiru Allah. bismillah. Allah. Nah, barang siapa yang dia ini adalah uh, mencukupkan dirinya, ma, apa namanya tidak tidak rakus, tidak sama, maka Allah akan membuat dia kaya. Dan siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Sebagaimana hadis yang sebelumnya itu, Ya ayuhan nasu ta'allamu inna al-ilmu wal fiqhu bil Wa man yuridillahu bi khairan yufiqhu yufiqhu fid din. Wahai segenap manusia, belajarlah kalian. Carilah ilmu. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, dengan ta'alum. Dan fikih itu dengan tafakuh. Dan siapa yang Allah kena kebaikan, maka akan difakihkan dalam masalah din. Sehingga di sini dalil bahwasanya al-fadail tuhsalu bil mujahadah. Keutamaan, kepadilan itu dapat dicoreh dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan, dengan upaya yang semaksimal mungkin. Sehingga sifat sabar menjadi sifat yang lazim bagi seseorang dengan tasabur bila seorang itu berlatih sabar. Demikian juga sifat-sifat baik yang lain. Ilmu dengan ta'alum, ilmu dengan ta'alum, dan selanjutnya. Sehingga akan terlatih, yang demikian akan tercetak, akan terlahir pribadi yang punya sifat-sifat yang terpuji dengan mujahadah itu. Demikian juga dalam dalam suatu kejamaahan dalam suatu jamaah, di mana kita tahu di situ ada amir, ada makmur, ada yang koit ada yang dipimpin, maka di situ ada hubungan akhlak berjamaah, samun to'ah, di antara anggota yang bawa kepada pimpinan dalam hal yang ma'ruf. Yang yang pimpinan juga menyayangi, membina, kemudian eh, menasihati, mengarahkan ya, yang dipimpinnya. Ya. Jadi ada masing-masing punya hak kewajiban. Hak kewajiban ini juga bisa terlahir dengan cara berlatih bermujahadah. Berlatih samun dan to'ah kepada amir dan Malal yang ma'ruf. Oleh karena itu maka eh, dahulu Syekh Abdul itu mengatakan di antara faedah faedah seseorang itu sebelum berjihad itu beredar ya dalam muasar-muasar itu antara lain untuk melatih diri untuk melatih diri bagaimana hidup secara berjamaah dalam arti kata di dalam suatu komunitas dan edat itu dalam suatu muasar itu pasti ada hidup kebersamaan di situ ada makan bersama, ada tidur bersama, ada sholat berjamaah, ada aktivitas-aktivitas kebersamaan, dan bisa jadi ada gesekan-gesekan kecil satu sama lain, masalah itu, masalah ini. Nah, kemudian para mudarik ini, dia mengarahkan. Situ nanti ada nasihat, bahkan ada sanksi segala macam. Sebagai bentuk-bentuk latihan. Sehingga diharapkan nanti akan terbiasa. Apabila Nabi terjun di medan yang sebenarnya, maka dia e, terjun dengan modal akhlak karakter yang sesuai dengan kehendak eh, Allah SWT, yaitu akhlak-akhlak yang terpuji. Itu harapannya seperti itu. Faedah di antara berlatih itu tadi. Kemudian yang ketiga, dari yang ketiga adalah uh, Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya <clears throat> menukil perkataan sahabat Muawiyah anhu, "La hakima ila du tajarubah." Tidak ada orang yang bijaksana kecuali orang yang mempunyai pengalaman, punya tajarubah. Orang yang orang itu tidak bisa bijak kecuali dia punya pengalaman. Jadi <clears throat> pengalaman itu kata orang benar kata orang mengatakan pengalaman itu guru yang baik. Dalam segala hal, pengalaman itu menjadikan uh, si pelaku mempunyai tambahan ilmu pengetahuan. Dia akan tambah kebijakannya, dia akan tambah uh, akan tambah kepandaiannya, akan tambah ilmunya, akan tambah keutamaannya. La hakima ila du tajarubah. Tidak ada seorang yang bijak, seorang yang cerdik pandai, kecuali dia mempunyai pengalaman. Demikian juga dalam kalimat yang lain, sahabat Muawiyah lanwi juga mengatakan, La hilma illa bitajarub. Tidak ada kesantunan kecuali dengan tajarub. Dengan dengan di dengan dengan dicobakan, dengan dilatihkan, dengan dipraktekkan. Dengan dipraktekkan. Demikian juga Imam Bukhari rahimahullah di dalam al Adabul Mufrad uh, mengeluarkan hadis Abu Sa'id marfu'an mengatakan la halima ila du akrotin, wala hakima ila du tajarubatin. Tidak ada seorang itu seorang yang yang santun kecuali dia pernah ya, pernah dia ini terjerumus ke dalam uh, kesalahan. Dan tidak ada seorang itu yang bisa kecuali dia pernah mempunyai pengalaman. Sehingga dengan demikian, saja rubah saja rubah yang ada dalam segala aktivitas apalagi aktivitas amal jihad bisa dirilah itu banyak sekali faedahnya banyak sekali pelajarannya banyak sekali hikmah yang diperoleh bagi mereka yang uh, eh, ju rubah tapi sebaliknya bagi mereka yang hanya nonton saja tidak mungkin bisa kata Syaibatul Rahimahullah itu beliau pernah mengatakan bahwasanya uh, orang yang orang yang uh, bicara tentang bicara panjang lebar tentang jihad, orang yang berteori tentang jihad tapi belum pernah di medan jihad itu bagaikan orang yang uh, berenang di atas tempat tidur, nggak pernah nyebur ke kolam. Jadi hanya bolak-balik dia gerak-gerak sana gerakan-gerakan renang di atas tempat tidur. Nggak ada faedahnya sama sekali. Nggak ada faedahnya sama sekali. Jadi pada rubah itu faedahnya di situ. Tetapi banyak orang yang pernah mempunyai pengalaman, tetapi tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil faedah. Nah, itu seperti tadi itu la yalumuna la yalumu nafsahu. Tidak punya sifat yalumu nafsahu. Tidak me mengambil pelajaran daripada tajarubah yang telah dia lakukan. Tidak yalumu nafsahu. Padahal yalumu nafsahu ini merupakan karakter orang beriman. Kata Tabi'in Al-Hasan Basri rahimahullah. Berdasarkan ayat surat Al-Qiyamah tadi itu. Kemudian Kemudian al-mujahadah dan iktisab ini al-mujahadah dan iktisab ini dia juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan segala bentuk perbuatan ketaatan. Segala bentuk perbuatan ketaatan. Jadi kalau kita ini ingin berakhlak mulia, ingin menjadi hamba Allah yang taat, itu juga perlu mujahadah, perlu iktisab. Qala ta'ala, "Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna Allaha ma'al muslimin." Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami pasti kami akan berikan mereka hidayah jalan kami. Dan sebenarnya Allah pasti bersama orang yang berbuat Islam Ini janji Allah SWT akan memberikan kepada mereka yang jahadah eh, fitu'atillah. Jadi ada dua di sini, al-mujahadah dan fitu'atillah. Waladina jahadu fina. Sehingga di sini ada satu ada ada satu ilmu yang kita peroleh di sini. Eh, Pak ulama mengatakan bahwa ada dua sabab. Ada yang namanya asbabu al kasbiu ada yang namanya asbabu al-wahbiyu. Sabab kasbi, sabab wahbi. Sabab kasbi adalah sabab yaitu sebab faktor penyebab yang berasal daripada upaya tindakan manusianya. Sedangkan sahabat wahdi adalah berasal dari anugerah Allah SWT. Nah, asbabul ya yatarattabu ala asbabi al kasbiu Sebab yang berupa anugerah dari Allah SWT, karunia Allah SWT, itu teriring dengan adanya sebab kasbi, sebab yang berupa tindakan upaya manusia itu sendiri. Sehingga dalam ayat tadi, najah al fina dan orang-orang yang bermujahadah fina fitu adillah Ini ada dua sabab kasbinya. Yang pertama mujahadah. Yang kedua adalah fitu adillah Ini akan mendapatkan sabab wahdi dari Allah SWT, yaitu adanya hidayah tusubul لنهدينهم لنهدينهم سبلنا dan ma'iyatullah wa inna Allah ma'al ma'al muhsinin sesungguhnya Allah pasti bersama orang yang berbuat ihsan dan banyak lagi yang seperti itu. Misalkan intan surullah yang surkum istabit akdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan meneguhkan uh, kalian. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa walau annahum fa'alu ma yuwaduna Nabi la kana khairul lahum wa shala tasbita wa idza la ta'ayna la dunna ajrin 'azima wa la hadanahum shiratan mustaqima dan kalau mereka anu melaksanakan walau annahum yuwaduna walau annahum fa'alu ma yuwaduna Nabi dan kalau mereka ini melaksanakan apa yang diperintah kepada mereka ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خير لهم ولو أنهم فعلوا yaitu ini sebab kasbinya upaya tindakan manusia yaitu melaksanakan mayu'adu nabi apa yang diperintah Allah SWT mentaati hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW maka lakana khairlahum diberikanlah sebab wahdinya anugerah karunia Allah yaitu kebaikan dan diteguhkan puasa dan tidak dan diberikan ajar yang besar kemudian ditunjukkan suratul mustaqim sehingga harus ada mujahadah harus ada upaya sungguh-sungguh dalam hadis yang lain idza taqarraba idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an Wa ida taqaraba minni biro'a, أقرب منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته harwala. Jika seorang hamba itu berusaha takarub mendekatiku kata Allah SWT dalam hadis kunci ini satu jengkal maka aku akan dekat kepada dia satu hasta. Jika dia berusaha mendekat kepada aku satu hasta, maka aku akan mendekat kepada dia ya, satu langkah. Jika dia mendatangi aku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Artinya ada sabab kasbi dari hamba. Ada mujahadah, ada kesungguhan, ada upaya <coughs> untuk takarub kepada Allah Taala Maka Allah Taala akan memberikan anugerahnya, karunianya. Yaitu Allah Taala juga akan mencintai orang itu. Maka Allah kepada dia itu berarti maknanya adalah orang itu sudah menjadi walinya. Banyak sekali ayat dan hadis yang semakna dengan hal-hal yang tadi itu. Yaitu sababul kasbi, sababul wahdi, itu mengiringi sababu asbab al-tasbih. Artinya kita harus memenuhi syarat-syarat kalau kita ingin memperoleh apa yang kita dambakan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia berupa keberhasilan, kemenangan, dan sejenisnya. Kebahagiaan akhirat berupa ridho Allah dan jannahnya. Nah, apa mujahadah kita? Apa upaya sungguh-sungguh kita? Sudah maksimal atau belum? Semakin kita maksimal, maka sebegitulah porsi yang kita peroleh anugerah dan karunia Allah SWT. Semakin kita minimal, minim juga yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kalau itu nol, nol juga yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga dan keempat, ini agak panjang, insya Allah akan kita bahas pada pekan yang akan datang, yaitu poin doa dan poin uh, batu solehah, yaitu bergaul dengan orang-orang soleh. Eh, sisa waktu ini kita sediakan untuk barangkali ada pertanyaan. Aku lepolehadah astagfirullah wa lakum inna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kaitannya berkenaan dengan masalah ilmu nih, Iya. Eh, beberapa waktu yang lalu saya sempat tanya sama Sarjian itu mengenai ya. eh, ilmunya bagi seorang muslim itu bagaimana dalam hal, hal ibadahnya gitu ya kan. eh, eh karena yang saya dapatkan baru pas potong-sepotong separuh-separuh ya. Nah ini eh, gimana penjelasannya Ustaz? Bagi seorang masjid itu apakah dia mutlak mengambil rukhsah sebagai seorang masjid dengan amal-amal ibadahnya itu seperti sholatnya boleh tidak sholat atau ya, dan sebagainya atau ya datangnya secara sempurna atau eh, mengerjakan kreatifnya atau yang lain lain termasuk sholat jumat dan yang lain-lainnya so bagaimana ini ilmunya Ustaz? ya ini masalah pertama ya pertama saya menangkap apa yang ditanyakan tadi itu eh, persoalan ilmu ini eh, Tentu semuanya dasarnya adalah ilmu. Dalam arti kata, kita di dalam beramal ini dasarnya ilmu, terutama masalah-masalah ibadah juga itu, apalagi ibadah. Al-ibadah itu, babnaha al-ittiba. Ibadah itu dibangun di atas ittiba. Dibangun di atas mengikut. Mengikut kepada tuntunan. Tuntunan dari Allah SWT dan dari Rasulullah SAW. Kita hendaknya menjadi atba'u dalil, menjadi orang-orang yang mengikuti dalil, dalil nasarai. Dalam masalah ibadah itu sangat ketat. Nah, ini pertama ya sebagai prinsip umum. Yang kedua, eh, berkenaan dengan persoalan tadi, persoalan-persoalan fikih ya, berkenaan dengan misalkan sholat kosor, Jumat dan lainnya, berdasarkan yang saya ketahui, persoalan kosor itu ilatu tasrihnya itu adalah safar. Ya, kosor sholat itu dikosor, itu ilahnya itu, atau sebab dikosorkannya itu, sebab adanya kebolehan mengkosor sholat itu adalah adanya sifat safar, yaitu bepergian. Jadi bagi setiap musafir, maka dia disunahkan mengkosor sholat. Bagi yang mungkin tidak. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah orang itu masjidin atau bukan masjidin. Jadi kotor sholat itu kaitannya dengan orang itu safar atau bukan safar. Bukan masjidin atau bukan masjidin. Jadi walaupun dia ini masjidin tapi tidak safar, dia adalah penduduk setempat. Dan tidak niat mungkin di situ, maka kosor sholat dibolehkan, disunahkan. Tapi bila dia, uh, maaf, eh, dia tidak boleh mengkosor sholat, dia mungkin. Tapi bagi mereka yang musafir, Ah, menjadi masjid di suatu kota dan dia tidak niat mukim di kota itu, maka dia uh, tetap mengkosor sholat. Ini satu ya. Nah, yang kedua, seorang musafir boleh untuk menyempurnakan sholat. Ya, oh, dalam rangka untuk menjaga sholat berjamaah. Misalnya, dia berada di suatu tempat, atau kalau masjid berarti di suatu kamar atau tempat, atau musola atau masjid di situ, yang itu ada jamaah ditegakkan, sementara imam dan lain-lainnya ini banyak yang mukim, banyak yang menggunakan sholat. Maka sebaiknya masjidin yang walaupun tadi itu dia musafir dan dia diperbolehkan atau dia disunah bahkan disunahkan kosor, sebaiknya dia ikut dalam jamaah karena kefadilan jamaah itu sangat tinggi sekali. Di samping untuk uh, persatuan persatuan umat. Sehingga dia Eh, meninggalkan kosor sholatnya untuk sholat berjamaah bersama yang menyempurnakan sholat. Sehingga tidak ada dua sholat jamaah dalam satu tempat. Tetapi eh, sekali lagi bahwasannya kosor sholat tidak ada hubungannya dengan sholat itu mahjunin atau bukan mahjunin. Kosor sholat kaitannya dengan seorang itu musafir atau bukan musafir. Nah itu. Demikian juga sholat Jumat. Cuman sholat Jumat ada beda dikit ya. Imuru ulama mengatakan bahwa sholat Jumat wajib bagi mukim. Jadi sholat Jumat pun itu e, antara lain kewajibannya atas orang mukim. Ya. Sehingga bagi mereka yang musafir tidak wajib sholat Jumat. Sehingga dengan demikian sholat Jumat tidak ada kait mengaitnya dengan Masjumin atau bukan Masjumin, Kaitannya antara lain dengan apakah seseorang itu mukim atau musafir. Kalau mukim dia wajib sholat Jumat. Musafir tidak boleh, tidak wajib sholat Jumat, tapi boleh, boleh sholat Jumat. Bila dia sholat Jumat, maka dia sah sholat Jumatnya. Kalau dia memang tidak bisa sholat Jumat, maka diganti sholat duhur. Kecuali adohiriyah. Adohiriyah ini uh, berbeda dengan jumur ulama mereka mengatakan musafir uh, sholat Jumat itu wajib bagi mukim maupun musafir. Tidak ada bedanya. Tapi pendapat Zuhiriyah ini ini lemah. Ya, ini lemah dibantah oleh banyak ulama di antara Ibnu Taimiyah Allah, Karena uh, tidak didapatkan antara lain ya, tidak didapatkan uh, Rasulullah dalam safarnya itu melakukan menegakkan sholat Jumat. Itu juga sahabat-sahabat yang lain sehingga uh, apa namanya uh, yang lebih rujuk adalah pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya uh, wajib Jumat itu atas mungkin bukan atas musafir. Jadi tidak ada ulama yang mengaitkan wajib Jumat itu dengan apakah seorang masjidin atau bukan masjidin. Nah, kemudian mengenai hal-hal yang lain seperti tempat dan lainnya ini istilah ulama termasuk jumlah berapa jumlah orang eh, dalam jumatan sehingga jumat itu dibilang sah. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Berkisar antara ada dua orang sampai empat puluh atau lebih orang. Nah, itu ya. Iya, ya, ya. Jadi eh, pengkiasan seorang masjidin dengan syafar itu sesuai syari enggak Ustaz? Nah, kan itu yang pertama. Apakah itu pendapat yang mengaitkan bahwa seorang masjid itu ya seperti orang yang safar. Kalau yang masjidin itu orang kota itu setempat, berarti dia mungkin. Kalau orang masjidin itu e, dari kota luar, misalnya seperti saya lah, dari luar Medan, misalnya Islam, dari Lampung, nah itu berarti dia safar. Maka e, dia ya e, <clears throat> beri, mempraktekkan amalan-amalan ibadah sebagai orang yang safar gitu Ustaz. Iya, memang dasarnya itu. Dasarnya kosor sholat maupun Jumat itu kaitannya bukan dengan masjidnya atau bukan masjidnya, tapi kaitnya seorang itu mukim atau musafir. Itu ya. Nah, tetapi walaupun demikian, sebagaimana tadi saya katakan, katakanlah dia musafir, seperti antum musafir. Ya. Antum berarti uh, tidak wajib Jumat ya. dan antum uh, sunnah untuk mengkosor sholat dan antum musafir antum tidak niat mungkin di situ ya kan tidak niat mungkin. kalau antum niat mukim paling tidak mungkin selama menjalani pidana di situ maka antum uh, sebagaimana mungkin yang lain hukumnya tapi kalau nggak ada niat itu maka berarti musafir tetap musafir Walaupun tetap musafir, tetapi untuk pertimbangan yang lain, yaitu menjaga keutuhan sholat berjamaah, baik Jumat maupun sholat lima waktu, nah, supaya tidak ada dua jamaah, misalkan nah, ada jamaah yang satu, jemaah orang yang mukim, nanti ada jamaah lagi, jemaah orang yang musafir, ini kan nggak bagus. Ya. Lebih bagus satu jamaah saja, satu imam, uh, nanti uh, yang mimpin, yang mukim, atau yang memenuhi syarat yang lebih tepat sebagai imam siapa ya. nah, kalau memang yang mungkin maka yang musafir ikut sholat yang mungkin yaitu menyempurnakan sholat jangan uh, kemudian menjaga apa namanya mempertahankan kondisi sebagai musafir dengan dengan apa namanya dengan tetap menggosok sholat dengan tetap tidak jumatan sehingga akibatnya di antara ikhwan ada dua jamaah. Itu saya lihat itu uh, tidak bagus ya. Itu tidak bagus. Lebih bagus kita menjaga keutuhan berjamaah satu imam satu jamaah. Itu yang lebih diutamakan. Gitu. Kecuali kalau kita ini uh, di kamar semuanya musafir. Di kamar semuanya musafir, ya, kita tidak bisa keluar dari segala macam yang pertimbangan lain-lain kita akibatnya sholat uh, semuanya musafir ya itu sih nggak masalah. Tapi kalau kita berada di tempat di mana bercampur dengan yang mukim, maka sebaiknya kita uh, ikutlah kepada yang mukim. Karena salafus soleh seperti itu semua mengamalkannya. Uh, ada soal, ada apa namanya sahabat yang kesana kemari ke ke kota lain ya, atau ada seorang syekh, seorang ulama yang ke kota A, kota B, negeri A, negeri B, entah itu untuk bertemu dengan syekhnya atau dengan untuk mencari hadis dan lainnya itu mereka itu kalau kita baca riwayat hidupnya itu ikut kepada jamaah yang ditegakkan di kota itu di masjid itu tidak membentuk jamaah baru hanya karena dia musafir terus bentuk jamaah baru misalnya kecuali kalau dia itu masbuk ya nah, jamaahnya sudah selesai dia baru datang tapi bila ada jamaah dia ikut ya. Nah, ini uh, dalam rangka untuk menjaga keutuhan berjamaah. Gitu. Iya, Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu Mungkin eh, cukup pertanyaan Ustaz. Oh ya, ya. kita akhiri ya. Iya. Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.